Nah, kalau kita tidak kembali kepada ulama dalam hal ini yang paling mengerti tentang kondisi dakwah di Indonesia, lalu kepada siapa lagi? Saya sudah tidak tahu kepada siapa lagi. Ya, apa dibiarkan dakwah ini terus dalam keadaan ya yang ini membantah, yang ini membantah, masing-masing mengaku sebagai ahlu sunnah, lalu tidak ada yang jadikan sebagai rujukan. Setelah Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala berbicara masih mencari ulama-ulama yang lain lagi untuk berlindung di belakangnya. Lalu berusaha menghindar dari tahdir Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Nah, walhasil ma'asyir rahimakumullah. Dalam hal rujuk kita mengharapkan semuanya rujuk insyaAllah.